Amr dibaca tanpa melihat Ayo, Ibnu Hudzaifah Yuk gantian. Serahkan. Ayo dulu. لل أن ينفع ينفع الطلاب والأجر والأجر والقبول إيه. إن تسكن خذ تبيني terus أول الإظهار قبل أحرف رتب فد رفين همزون ثاني ثم غين خاء ثلث كده إيه اتفضل خزيمه with فالأول Hamzun dulu Baik, santai. Ada lagi. Amr, sudah siap? Amr, sudah siap? تفضل عبيد الأشياء عبيد belum Baik. Aba ada yang baca ada yang store dari para aba satu minimal yapıldı. disebutkan oleh muallif rahimahullah taala Al-Jamzuri Al-Mabhath الثاني الإدغام المبحث الثاني من أحكام نون الساكنة والتنوين الإدغام sudah kita ketahui idhar bahwasanya nun sukun dan tanwin dibaca idhar baik itu fi kalimatin wahidatin di satu kalimat atau min kalimatin yang terdiri dari dua kalimat itu ketika ada di hadapannya salah satu dari enam huruf tenggorokan sehingga disebutkan menjadi idhar halqi dan apa penyebab idhar siapa ingat apa penyebab idhar nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan salah satu dari keenam huruf tenggorokan? Apa sebabnya? Hmm? Baik, karena berjauhan. Tabaud al-bu'du. Ya. Karena jauh itulah sehingga terjadinya idhal jelas. Hmm antara nun sukun dan tanwin dengan huruf-huruf yang ada setelahnya dari huruf tenggorokan dikarenakan nun sukun dan tanwin min tarafil lisan dari ujung lisan sementara huruf-huruf idhar dari al-halq tenggorokan yang kedua itu al-idgham kata al-Jamzuri wa thani idghamun bi sittatin atat fiyarmuluna عندهم قد ثبتت. ada yang dengan memfathahkan ya, yarmalun ada yang dengan mendomahkan yarmulun wasani yaitu min ahkam nun sakinah wa tanwin dari hukum sukun dan tanwin idghamun yaitu idgham bisittatin atat bi ay fi maknanya ada pada enam huruf atat datangnya atau terkumpul atat ay jamaat terkumpul pada enam huruf yaitu fi pada yarmuluna yarmulun ya ra mim lam waw nun sehingga nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan salah satu dari huruf yang enam ini maka diidghamkan dimasukkan ke dalam huruf-huruf yang setelah ini indahum ay indal qurra di sisi para ahli qiraah qad thabatat telah menjadi satu ketetapan dibaca dengan idgham ketika nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari keenam huruf yang terkumpul dalam kata yer murun itu jadi idgham dibaca nun sukun atau tanwin dengan idgham yaitu dimasukkan kepada huruf-huruf yang setelahnya ketika berjumpa dengan salah satu dari keenam huruf yang terkumpul pada kata yarmudun. Indahum indal qurra. Di sisi para ahli qiraah. Qala syarih Al-Jamzuri nafsuhu Beliau mengatakan wathani idghamun bisittatin atat athani minal ahkam. Itu yang kedua. Yang kedua dari mana? Minal ahkam dari hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Yaitu al idgham, idgham. Wa huwa lughatan dan idgham secara bahasa maknanya adalah idkhalu syai'i fi syai'i memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain itu itu idgham namanya memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain memasukkan uang ke dalam celengan tersebut itu gong, memasukkan pedang ke dalam sarungnya ya. memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain secara bahasa dinamakan itu idgham Wasilahan adapun secara istilah ahli tajwid ahli qiraah yaitu iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin iltiqa'u berjumpanya atau bertemunya harfin sakinin huruf yang sukun berjumpanya huruf yang sukun apa huruf yang sukun apa huruf yang sukun nun dan tanwin ya. nun dan tanwin dan juga nanti dari huruf-huruf yang sukun ketika berjumpa dengan huruf yang setelahnya pada hukum idgham yang lain yang akan datang al-muhim idgham itu berasal dari bertemunya huruf yang sukun baik itu nun sukun atau tanwin atau yang lainnya bimutaharrikin dengan huruf yang berharokat ya Ketika bertemu huruf yang suku dan yang berharokat, maka apa? Terjadi idgham di sana. Dimasukkan yang sukun ke dalam yang berharokat. Ya. Bukan hanya nun sukun dan tanwin saja. Seperti abad tum. Asalnya abad dengan tum. Jadi abad tum. Ini. Itu nanti akan datang ya, huruf yang sukun dengan yang berharokat. Ini irkab dengan ma'ana jadi irkam ma'ana karena bertemunya huruf yang sukun ba dengan mim hanya saja tidak semua ya tidak semua ketika bertemu huruf yang sukun dengan yang bahwa itu diidghamkan sesuai dengan kriteria nanti ya huruf yang sukun apa saja yang bisa diidgomkan dimasukkan pada huruf yang setelahnya itu akan dibahas بحيث yasirani حرفا wahidan مشددا بحيث yang mana yasirani keduanya antara huruf yang sukun dan yang berharokat menjadi harfan wahidan satu huruf ya. yang mana berubah keduanya ini menjadi keduanya antara yang sukun dan yang berharokat menjadi satu huruf harfan wahidan dan apa musyaddadan serta bertasydid keduanya yang suku dan yang berharokat yang berubah menjadi satu huruf serta bertasydid musyaddadan tasydid itu muncul karena sebab idgham ya kita suka melihat kan adanya tasydid Baik di atas huruf yang berharokat itu tidak lain muncul karena itu idgham ya. muncul karena idgham yartafi'ul lisanu anhu irtifa'atan wahidatan sehingga terangkatnya lisan dari huruf yang satu tadi irtifa'atan wahidatan dengan satu kali angkatan saja Artinya apa? Terangkat lisan dengan satu kali pengucapan saja, tidak dua kali. Lisan kita ini mengucapkan dengan satu kali ucapan, mengangkat dengan satu kali atan, tidak dua kali. Tidak dua kali untuk yang sukun dan untuk yang berharokat tidak. Ya seperti yang yang mai Ini satu kali pengucapan satu kali pengangkatan ya. tidak dua kali tidak man ya kalau man ya kan dua kali nun dengan ya tapi ini apa satu kali mai langsung masuk ke ya itu kamu itu satu kali pengucapan berubah dua huruf tadi yang suku dan berharokat menjadi satu huruf yang bertasydid mai man dengan ya mai tetap iya. bertasdid kemudian apa lisan pun terucap dengan satu kali pengucapan saja tidak dua kali tidak untuk yang sukun kemudian untuk yang mahrokat dipahami definisi itu, kom. secara bahasa tadi memasukkan sesuatu pada satu yang lain Dapat secara istilah tajwid atau ahli itu bertemunya huruf yang sukun dengan yang berharokat sehingga berubah menjadi satu huruf yang bertasydid sehingga terucap dengan satu kali pengucapan saja terangkat lisan maksudnya terucapkan oleh lisan dengan satu kali pengucapan saja tidak dua kali wa huwa min kalimataini dan idgham ini tidaklah terjadi melainkan dari dua kalimat tidak ada idgham dalam satu kalimat. Ya. Tetapi idgham adanya atau terjadi dari dua kalimat, dua kata. Berbeda dengan idhar yang sudah kita lewati. Ada yang terjadi di satu kalimat, ada yang terjadi dari dua kalimat. Tetapi idgham la yakunu illa min kalimatain. Tidaklah nyata melainkan dari dua kalimat saja. Sehingga ketika nanti ternyata terjadi bertemu nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari huruf yang enam yarmulun tetapi dalam satu kata itu tidak dibaca idgham. Ya, karena syaratnya harus min kalimatain. Ya, ketentuannya harus dari dua kalimat. Sehingga fayudghamani keduanya diidghamkan. Dilebur, dimasukkan inda sitatin, inda sitati ahrufin aydan sama ketika berjumpa dengan enam huruf pula sebagaimana idhar idhar dibaca itu ketika nusukun atau tanwin berjumpa dengan enam huruf tenggorokan itu pun sama nun sukun dan tanwin dibaca itu idgham ketika bertemu dengan enam huruf hanya saja bukan huruf tenggorokan tetapi sama-sama enam huruf yang keenam huruf ini majmu'atun fi qaulil qurra'i terkumpulkan dalam ucapan al-qurra para ahli qiraah yaitu yarmulun atau yarmadun yarmudun atau rom atau yarmulun dari romad jalan cepat wahia alia al musannatu min tahta yaitu ya yang bertitik dua dari bawah musanna itu bertitik dua min tahta dari bawah warra wal mim wal lam wal wa wal nun karena ya kalau tidak diberi titik dua dari bawah ya akan diberi titik dua dari atas menjadi tak apalagi ketika tidak diberikan titik itu keterangannya kemudian kalau ad Qulu huwa wa thani idghamun bi sittatin atat al-hukm thani yaitu hukum yang kedua Athani hukum Athani yang kedua dari hukum sukun dan tanwin dan Athani di sini bihal ya dengan membuang ya harusnya kan apa Wathani gitu ninya harusnya ada ya-nya ya. ada ya-nya harusnya di sini apa dibuang ya-nya litakfifi untuk meringankan ya supaya enggak berat di lisan enggak wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat sehingga ketika kita mengatakan wathani idghamun bi sittatin atat itu pendek ringan kakulli mankusin seperti seluruh huruf-huruf atau seperti seluruh isi mankus Berarti seluruh isi mankus marfu'an atau majruran ketika isi mankus dalam kondisi rafa atau majrur maka dibuang apa? yaknya. Ya, isi mankus ketika rafa atau majrur dan dalam kondisi apa? Kondisi nakirah. Ya kondisinya harus nakiro apa itu nakiro apa oh, nakiro mas Samsuri Barangkali lupa lagi nakiroh atau apa <laughs> Nakiroh lawan ma'rifat ya berarti belum belum terdefinisikan kalau nakiroh lawan ma'rifat apalagi aku faras masih ingat hmm? masih umum si umum belum khusus isi manhus ketika marfu atau majrur dan juga ini harus ada ketentuan yang ketiga ketika nakirah ingat nakirah ingat nakirah tak Abu siapa hmm? Abu Awal apa nakirah خشوش بدا زي ابو فرس لو فرس ثاني امهم إيه؟ نكره ابو شفاء نكره ثاني ناون هم؟ Dan ingat definisi lain nakirah apa sih nakirah buah ini maaf. dimasuki oleh alif lam atau dibenarkan yang nakiroh adalah isim yang dibenarkan ketika dimasuki oleh alif lam berarti nakiroh apa belum ada alif lamnya ya. belum ada alif lamnya itu nakiroh dan juga tadi benar ketika dimasuki oleh alif lam Kenapa? Karena ada yang nggak benar. Ya, Muhammadun nggak bisa al Muhammadu. Kata Ibnu Malik apa? Nakiratun qabilu al muathira. Nakirah itu siap menerima alif lam yang akan berpengaruh jadi ma'rifat nantinya. Ya, kalau nggak siap, bukan nakirah namanya. Nakirah itu siap menerima alif lam tadi harus dalam kondisi nakir seperti apa madin itu baru hilang ya-nya kalau nakir golin dari yang lain atin namanya itu iya, seluruh nanti untuk ketemu mungkin gitu. ada isim-isim manqus ketika nakirah dalam kondisi marfu iya, dia dibuang ya-nya seperti apa golin jiddan pokoknya mahal sekali ya. nggak golun tapi apa golin dibuang ya, ya tapi kalau alif lam masuk jadi al ghali gitu tani juga di sini sama seharusnya ketika nakirah tanin ya ketika ma'rifat atsani tapi di sini dibuang karena ditahfif tujuannya untuk meringankan. Di sini diserupakan kepada isim mankus yang marfu atau majrur dalam kondisi nakirah. Hanya saja kalau isim mankus dalam kondisi nakirah itu ditanwin. Ya. Dibuang yaknya tapi apa? Ditanwin. Idghamun sawun kana bi gunnatin aw biduniha. Wa idghamun kedua hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham idgham di sini umum sawaun baik itu karena terbukti bigunatin dengan diiringi gunnah atau biduniha atau tanpa diiringi gunnah wa ma'nahu fil lughati mana secara bahasa sama sebenarnya tadi dengan di atas itu bermakna al idkhal memasukkan yuqalu sehingga dikatakan oleh orang Arab adghamtul lijama fi famil farasi idza adkhaltahu fihi ya, dikatakan menurut orang Arab adghamtul lijama saya memasukkan lijam fi famil faras ke dalam mulut kuda apa mas Syam yang suka dimasukkan ke mulut kuda apa bahasa kitanya besi besi kan ya, besi itu namanya dijam kalau bahasa Arab untuk apa fungsinya hmm? mengendalikan mengendalikan untuk bisa antum mengerem ya kemudian ngegas itu melalui apa besi yang dimasukkan ke mulut kuda atau unta tergantung antum mau narik ke kanan dia belok kanan kiri belok kiri ditarik dua-duanya bisa kabur iya. Lagi ketika sambil dihentak perutnya tidak ada <laughs> ilmunya nggak sembarangan mereka memasukkan apa besi ke dalam mulut kuda atau mulut unta itu atau khimal tunggangan-tunggangan yang lain iya. demikian pula ada yang dimasukkan ke hidung ya, dan dimasukkan ke hidung ya, seperti kerbau atau sapi itu ada faedahnya bukan menyakiti iya. Idza adkhaltahu fihi ketika engkau memasukkannya pada mulut kuda tersebut. Dan juga orang Arab mengatakan wa adghamtul mayyita fil lahdi idza ja'altahu fihi aku masukkan mayit ke lahat, ke liang lahat, yang lahat itu ya, liang lahad apa lubang lubang lahat atau bahasa Sundanya liang lahat itu lubang yang ada tersendiri di sebelah kiblat mayit Adapun yang di tengah disebut syaku. itu apabila engkau menjadikan atau masukkan si mayit itu ke liang lahat itu ya. liang liang lubang lubang lahat wa fi iya, ada dalam istirah tajwid atau ilmu qiraah itiqau harfin sakinin bi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan yartafi'u lisanu anhu irtifa'atan wahidatan sama wal ba fi qawli bi sittatin bi ma'na fi Eh, bisittatin ay eh, fi sittatin ay eh, fi sittati ahrufin yaitu ada pada enam huruf wa hadhihi sittatu atat dan keenam huruf ini atat yakni jumiat terkumpulkan fi yarmulun pada kata yarmulun yaitu fi hurufi yarmulun bidammil mim dengan menambahkan mimnya yar mulun bukan yar ma yar mu dengan menambahkan mimnya wahia liya al musannadu tahta ar wal mim wal lam wal waw wal nun sama rinciannya ya ra mim lam waw nun wa hadhihi al kalimatu indahum dan kalimat ini yaitu yarmulun indahum yakni inda kullil qurra'i di sisi setiap para ahli kiroah sudah ditetapkan qad thabatat eh qad taharat telah masyhur ya, masyhur di sisi para ahli kiroah bahwasanya itu idgham terjadi ketika nusukun atau tanwin ya, baik itu diikuti dengan gunnah ataupun tanpa diikuti dengan gunnah ketika berjumpa dengan salah satu huruf yang enam yang terkumpul dalam kata yar mulu ketentuan berikutnya akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir tadi wathani idwamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat.